Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Manajemen Cinta bersama Ustadz Baharsha Al-Munir, pimpinan Pesantren Biru. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah Lagi maha penyayang Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini manajemen cinta akan mengupas sedikit tentang remaja dan cinta Masa-masa remaja Masa penuh dengan memori awal pandangan yang tembus sampai ke relung hati, awal sentuhan yang menggetarkan seluruh turang ali, awal sapaan yang menghembuskan angin ketenangan, getaran yang mengobarkan api kemaksiatan, remaja, masa mudamu hanya sekali. Jangan siakan harimu dalam kegelapan. Ini adalah sebuah syair di mana gambaran sosok remaja yang penuh dengan lika-liku dan cobaan, terutama dengan cinta. Kita pun bisa melihat bagaimana yang tawuran adalah sosok para remaja yang mengkonsumsi inek, drug, minuman keras, alkohol, dan sebagainya identik dengan para remaja Kampak merah remaja, bunga malam PSK identik dengan para remaja. Tidak ada yang kakek-kakek dan nenek-nenek. Kita pun bisa melihat betapa gambaran remaja hari ini seolah dikiaskan dengan sesuatu yang buruk. Tetapi di lain pihak kita pun bisa melihat yang menumbangkan kekuasaan monarki adalah remaja perjuangan pro demokrasi RRC ataupun di Birma itu adalah sosok pemuda. Kita pun bisa melihat dalam sejarah Islam, Ashabul Kahfi adalah sosok para remaja. Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang dengan kondisi yang masih remaja. Para sahabat pun yang beliau ini mengikuti pengajian di Darul Arkom Ali bin Abi Thalib berjuang dalam Islam ketika usia 8 tahun. Tolhah usianya saat itu 11 tahun. Arkom bin Abi Arkom usia 12 tahun. Abdullah bin Mas'ud 14 tahun. Beliau sudah terkenal sebagai ahli tafsir. Sa'ad bin Abi Waqas usia 17 tahun ia menjadi panglima perang yang menundukkan Persia. Ja'far usia 18 tahun, Jaid bin Harisah usia 20 tahun, Utsman bin Affan berjuang dalam Islam ketika usia 20 tahun dan banyak lagi rentetan-rentetan sahabat yang lain yang notabene mereka masih pemuda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada satu sisi pemuda berada dalam kegelapan. Tapi pada satu sisi, pemuda menjadi unsur perubahan bagi dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun bisa melihat bagaimana remaja dengan cinta ini merupakan salah satu godaan yang terbesar. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ma min sabahin illa malakani yunadiyani wailur rijali minan nisa wailun nisa minar rijal. Tidaklah pagi itu akan menjelang kecuali ada dua malaikat yang berseru. Sungguh celaka kaum lelaki karena kaum wanita dan sungguh celaka kaum wanita karena kaum laki-laki. Bagaimana ketika jiwa kita sebagai remaja itu akan bergejolak Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila Surah Al-Furqan ayat 43 Terangkan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya Ayuhal ikhwah rahimakumullah Maka pantaslah ketika ahli psikologi yang Menurut Dr. Andes Susilo Wendrini, MA mengatakan bahwa masa-masa remaja akan memiliki tiga fase. Yang pertama adalah masa khusus di mana merasakan adanya kebutuhan yang sangat kuat terhadap lawan jenis. Yang keduanya cenderung emosional. Pola psikolog mengkhususkan masa ini dengan masa perkembangan seksualitas. Yang ketiganya perubahan fisik, psikis, dengan cepat. Ayuhal ikhwah rahmakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para remaja dan kita tentunya sebagai orang tua, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar remaja ini menjadi remaja yang dicintai dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah peran lingkungan yang baik. Artinya remaja kita adalah remaja yang cepat terpengaruh dengan berbagai lingkungan yang kurang baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, almaru ala dini khalili yang ahadukum mayyukhali. Seseorang itu akan mengikuti tuntunan teman dekatnya. Oleh karena itu, lihatlah siapa yang akan menjadi teman dekat kalian. Yang keduanya adalah perlunya keluarga yang kuat mendukung potensi para remaja. Artinya, ketika keluarga ini dibangun nilai-nilai Islam menjadi sarana saling memberikan contoh yang baik, insya Allah para remaja kita akan menjadi remaja yang soleh. Yang ketiganya adalah tingkatkan ilmu. Artinya bukan hanya ilmu pengetahuan yang harus dimiliki para remaja, tapi bagaimana ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan akidahnya, kuatkan akhlaknya, kuatkan pengetahuannya, kuatkan keyakinannya tentang bagaimana adab-adab dalam Islam. Yang keempatnya adalah kuatkan ibadah bagi para remaja ini. Artinya, ketika remaja dia dekat dengan Allah, dia akan merasakan betapa Allah lebih dekat daripada ulat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ia akan yakin bahwa Allah akan melihat segala apa yang dia lakukan sehingga dia tidak melakukan berbagai kemaksiatan. Yang kelimanya, bagi para remaja, ia harus diberikan pembimbing, diberikan nasihat, senantiasa diberikan pelajaran, senantiasa diarahkan kepada hal-hal yang baik, sehingga dia menjadi orang-orang yang baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sekilas apa yang disampaikan membawa manfaat untuk kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah, semoga para pemuda kita, para remaja kita, anak-anak kita, masyarakat kita, semua menjadi masyarakat yang soleh, menjadi masyarakat yang baldatun, tayyibatun, warabun gofur. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Cinta Merajut Cinta Hakiki Menggapai Ridho Ilahi